eh, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa melanjutkan pelajaran kita yaitu tentang Sirah Nabawiyah yang eh, kita dituntut untuk mengetahui bagaimana perjalanan kehidupan beliau untuk bisa bertaasi mengambil teladan dari teladan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pelajari sirah Nabi sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk dari uh, tanda bahwasanya kita cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan lalu kita telah membahas salah satu peristiwa yang terjadi sebelum dilahirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu tentang peristiwa Ashabul Fil, tentara bergajah yang dipimpin oleh uh, Abraha yang alhamdulillah akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjaga Ka'bah dari uh, niat busuk yang dimiliki oleh Abraha sehingga akhirnya Abroha tidak menjadi menguasai kota Mekah. Kalau seandainya Abroha bisa menggulingkan Ka'bah, bisa mencongkel Ka'bah dan akhirnya menguasai kota Mekah, maka tentunya suasana tidak akan kondusif untuk dilahirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sana ada dua kisah yang lain yang terjadi e, menjelang lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain kisah Ashabul Fil. Kisah yang disebutkan oleh ahli sejarah dua kisah yang lain yaitu kisah tentang uh, digaliknya sumur Zam-Zam oleh kakek Nabi Abdul Muttalib dan kisah selanjutnya itu tentang nazarnya Abdul Muttalib untuk uh, menyembelih ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abdullah bin Abdul Muttalib. Kisah yang pertama tentang uh, penggalian sumur Zam-Zam yang dilakukan oleh Abdul Muttalib. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq rahimahullah dalam sirahnya dengan sanat yang hasan ya dengan sanat yang hasan karena Ibnu Ishaq adalah seorang mudallis namun dia e, eh, soduk mudallis dan jika dia memberi dalam riwayatkan dengan tahdid mengatakan haddatsana atau akhbarona maka derajat hadisnya adalah e, hasan jika dia bertasrih atau mengucapkan haddatsana atau akhbarona sebagaimana dalam kisah ini ya dia mengatakan kata Ibnu Ishaq, "Wa kana awwal mubtadi abihi Abdul Muttalib min hafriha kama haddathani Yazid bin Abi Habib Al-Misri an Mirsad bin Abdullah Al-Yazani an Abdullah bin Zurair Al-Ghafiqi annahu sami'a Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu." <laughs> Ya, dalam sanad ini jelas bahwasanya Ibnu Ishaq mengatakan haddathani ya telah menyampaikan kepadaku telah mengabarkan kepadaku yang sanatnya sampai kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ya jadi kisah yang akan kita dengarkan ini sebuah kisah yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib yang kita tahu bahwasanya Abu Thalib ayahnya Ali adalah anak dari Abdul Muttalib yang Abdul Muttalib lah dia yang telah melaksanakan penggalian sumber Zam-Zam. Makanya para ulama mengatakan bisa jadi Ali bin Abi Thalib mendengarkan kisah ini dari ayahnya yaitu Abu Thalib. Yang Abu Talib tentunya mendengarkan kisahnya dari eh, kakeknya Ali yaitu Abdul Muttalib. Ya. Kata uh, <clears throat> Ali bin Abi Talib ya radhiyallahu taala anhu mengatakan qala Abdul Muttalib sungguhnya Abdul Muttalib pernah berkata inni imun fil hijri id atani atin faqala ihfir taiba kata Abdul Muttalib yaitu kakeknya Ali bin Abi Thalib dan juga kakinya Nabi Muhammad SAW karena Ali bin Abi Thalib adalah sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Suatu saat kata Abdul Muthalib, saya sedang tidur. Ya. Tiba-tiba ada seorang yang datang dalam mimpiku dan berkata, "Ihfir Taibah." Wahai Abdul Muthalib, galiklah Taibah. Maka aku berkata, Wama Taibah?" Apa itu Taibah? Orang itu pun pergi. Ya, kemudian aku terjaga. Tatkala keesokan harinya aku kembali tidur di tempat tidurku. Datang lagi orang tersebut dalam mimpiku dan berkata, "Ihtir barrah." Ya. Maka aku katakan, "Apa itu barrah?" Kata dia, "Galiklah si barrah." Aku katakan, "Apa itu barrah?" Mimpi yang pertama dikatakan taiban. Taiban artinya baik. Yang kedua, mimpinya seorang orang itu mengatakan galiklah barrah. Barrah juga artinya baik. Namun orang itu pergi lagi tidak menjelaskan apa itu barrah. Akhirnya Abdul Muttalib terjaga dan keesokan harinya dia kembali tidur. Dan tatkala tidur, Datang lagi orang tersebut mengabarkan dalam mimpinya mengatakan Abdul Muttalib ihfir al-madnunah. Wahai Abdul Muttalib, galilah al-madnunah. Maka aku berkata, "Wa madnunah?" Apa itu madnunah yang harus digali? Orang itu pun pergi lagi. Ini sudah hari ketiga. Al-madnunah dalam bahasa Arab artinya suatu yang nafis, suatu yang yang berharga. Ya. Ternyata orang itu pergi lagi. Tatkala keesokan harinya, Abdul Muttalib tidur dalam mimpinya datang lagi orang tersebut dan mengatakan dengan jelas sekali ihfir zam-zam. Kata dia galihlah zamzam zam Maka kata, kata Abdul Muttalib, "Wa ma zam-zam? Apa itu zamzam zam Kata orang tersebut, "La tanzifu abadan wa la tudham." Kata dia, zamzam zam adalah air yang tidak akan surut, sumur yang tidak akan surut selamanya dan tidak akan dicela." Tasqil hajijal a'zam dan air zamzam zam tersebut akan memberi minum kepada jemaah haji yang banyak. Wahiyya bainal farsi wadami Dan letaknya sumur zamzam tersebut terletak di antara uh, kotoran dan darah. Inda nukratil gurabil a'sam. Inda qaryatin naml. Ya, posisi sumur zamzam tersebut yang engkau akan melaksanakan lokasi penggalian itu terletak di nukrotil gurabil a'sam. Di mana nanti ada gagak yang a'sam yaitu yang salah satu kakinya berwarna putih akan matuk-matuk di situ dan di situ juga ada e, tempat semut banyak, ada e, negeri semut yaitu tempat apa sangkar semut di situ. Itulah yang dilihat oleh Abdul Muttalib dalam mimpinya. Jadi pada malam pertama dikatakan Taibah, malam kedua dikatakan namanya adalah e, Barra, yang ketiga madmuna Madnunah dan yang keempat baru disebutkan Zamzam. Taibah artinya baik, Barra artinya baik, adapun Madnunah artinya nafis, nafisah yaitu sesuatu yang berharga dan yang keempat artinya Zam-zam yang zam-zam artinya adalah air yang air yang banyak. Tatkala Abdul Muttalib sadar dari mimpinya dan dia telah di mimpi terakhir dijelaskan tentang lokasi tersebut ya. Kemudian dia pun bertanya kepada orang yang ngerti akan lokasi tersebut. Akhirnya dia pun menemukan lokasi sebagaimana dijelaskan dalam mimpi tadi. Maka dia pun membawa cangkulnya tatkala itu bersama seorang anaknya yang bernama Al Harith bin Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib tatkala itu punya cuma anak satu laki-laki. Tatkala penggalian lokasi Zamzam, cuma satu anak laki-laki yang bernama Al Harith bin Abdul Muttalib. Tidak ada anak-anaknya yang belum ada tatkala itu. Maka Abdul Muttalib pun menggali Zamzam. Falamma bada li Abdul Muttalib at tayya at tayyu kabbar. Tatkala Abdul Muttalib mulai menggali lokasi Zamzam tadi, nampaklah toy. At-tayy itu adalah eh, seperti apa namanya bangunan yang sumurnya yaitu batu-batu yang disusun untuk untuk sumur ya, dinding sumur. Tatkala mulai nampak dinding sumur, maka Abdul Muttalib pun kabar, dia pun bertakbir mengatakan Allahu Akbar. Ya, tatkala orang-orang Quraisy yang ada di sekitar Abdul Muttalib melihat Abdul Muttalib telah bertakbir, maka mereka mengetahui bahwasanya annahu qad adraka hajatahu faqamu ilaihi. Maka mereka tahu bahwasanya Abdul Muthalib telah menemukan apa yang dia cari, maka mereka pun pergi menuju Abdul Muttalib. Maka mereka lihat ternyata ada sumur zam-zam. Apa kata mereka? Ya Abdul Muttalib, inna habi'ru abina Ismail. Kata mereka, wahai Abdul Muttalib, itu sumur adalah sumur nenek moyang kita. Nenek moyang kita bersama itu Ismail. Wa inna lana fiha haqqan. Dan kami punya hak juga untuk memiliki sumur tersebut. Fa ma'aka fiha. Kalau begitu jadikanlah kami syarikat engkau sama-sama memiliki sumur tersebut. Apa kata Abdul Muttalib? Ya, dia yang telah gali. Kata dia, ma'a nabi fa'il. Saya tidak akan melakukan. Ya. Kata dia, ini sumur-sumur saya. Ya, saya telah dikhususkan untuk mendapatkan sumur ini daripada kalian. Kata mereka, ansifna. Adik berbuat adilah engkau wahai Abdul Muttalib terhadap kami, terhadap kami ya. Sungguhnya e, kami tidak akan meninggalkan engkau memiliki sumur itu sendirian dan kami akan bermusuhan dengan engkau ya sampai engkau menjadikan kami termasuk orang yang memiliki sumur tersebut. Akhirnya apa, apa kata Abdul Muttalib? Faj'alu baini wa bainakum man syi'tum uhakimukum ilaihi. Kalau begitu perkaranya kata Abdul Muttalib, carilah satu orang yang menjadi hakim di antara kita, terserah pilih siapa saja. Kita akan uh, kita akan mengadukan permasalahan kita ini terhadap orang tersebut. Akhirnya ber, mereka berkata, "Kahinatu Bani Sa'ad Hudzaim." Qala na'am. Kata kata mereka, "Wahai Abdul Muthalib, ada se seorang dukun wanita ya dari Bani Sa'ad Huzaim ya namanya Huzaim apakah engkau bersedia kita e, mengadukan permasalahan kita terhadap dukun wanita ini kata Abdul Muthalib na'am iya saya bersedia ya e, ternyata dukun wanita itu tinggal di negeri Syam akhirnya Abdul Muthalib bersama sebagian orang dari Bani Umayyah dari Bani Abdi Manaf kemudian juga setiap kabilah Quraisy satu orang dari setiap kabilah berkumpul ya Abdul Muthalib dan setiap kabilah dari Quraisy satu orang mewakili setiap kabilah mereka pun berkumpul dan berjalan menuju ke negeri Syam wal ardu idzaka mafawis namun jadi masalah antara Mekah dengan Syam mereka harus melewati gurun pasir yang sangat banyak yang dikenal dengan mafaza dan banyak sekali gurun pasir tatkala itu dan e, gurun pasir yang jadi masalah kenapa dinamakan dengan mafaza ya yaitu karena orang kalau sudah masuk dalam gurun pasir ya Sulit untuk keluar dari gurun tersebut. Yang jadi masalah gurun pasir di situ ada gunung-gunung, gunung-gunung pasir. Yang jadi masalah gunung-gunung pasir tersebut kalau tertiup angin bisa berpindah, ya bisa berpindah dari tempatnya. Dan ini saya lihat sendiri tatkala saya pergi ke Riyadh dan saya masuk ke daerah gunung pasir, ada bekas bekas e, saya ditunjukkan oleh seorang syekh menunjukkan itu dulu di situ ada gunung namun tertiup angin sehingga gunung tersebut berpindah sehingga tinggal tanah datar tanpa ada gunung sama sekali. Dan tatkala saya pergi tempat tersebut masih tertiup angin. Saya lihat pasir mulai berterbangan. Sehingga wajarlah jika gunung pasir yang tinggi bisa jadi berpindah karena tertiup angin. Yang ini semakin membuat orang bingung karena tidak ada ma'alim, tidak ada tanda-tanda yang bisa menjadikan patokan di e, eh, padang pasir tersebut. Akhirnya e, mereka pun terjebak ya, terjebak suatu tempat di tengah padang pasir. Faniyama'u Abdul Muttalib wa ashabihi. Fadhami'u hatta aikanul halakah ya. Tadi Abdul Muthalib bersama bersama sebagian kelompok ya. Jadi dua kelompok dalam perjalanan ini. Abdul Muthalib bersama teman-temannya ya dan kelompok kabilah-kabilah dari Quraisy ya. Jadi dua dua kelompok mereka berjalan. Mereka berjalan. Rupanya kelompok Abdul Muthalib ya yang dari Bani Umayyah dan juga eh, Bani Abdi Manaf ya. Eh, tatkala kelompok Abdul Muthalib airnya habis ya, dan mereka yakin bahwasanya mereka akan tewas, maka kelompok ini pun minta air di kelompok Quraisy, ya. Tadi orang-orang Quraisy tadi saya katakan setiap kabilah mengutus satu orang. Nah, akhirnya kelompok Bani Abdul Muthalib minta air kepada kelompok kabilah-kabilah Quraisy. Namun mereka tidak mau. Tidak memberi air kepada kelompok Abdul Muthalib. Kata mereka, "Inna bima faza." Kita sekarang sedang di gurun pasir Bagaimana kami mau kasih air sama kalian? Wa nahnu nakhsha ala anfusina misla misla ma asabakum. Kami sendiri khawatir akan menimpa diri kami sebagaimana yang menimpa kalian. Nanti kalau kita kehausan gimana? Ya. Akhirnya tatkala Abdul Muthalib melihat kelompok dari kabilah-kabilah Quraisy tidak memberikan kepada mereka air, ya. Maka Abdul Muthalib pun bermusyawarah bersama kelompoknya. Dia mengatakan, "Madza tarawun? Bagaimana pendapat kalian? Apa yang harus kita lakukan?" Maka kelompok Abdul Muttalib mereka berkata, "Ma ra'yuna illa tab'an li ra'yika, famurna bima syi'ta." Kata mereka, "Pendapat kami sesuai dengan pendapat engkau wahai Abdul Muttalib. Silakan perintahkan ke apa saja kami akan lakukan." Apa kata Abdul Muttalib? "Fa inni ara an yahfira kullu rajulin minkum hufratahu li nafsihi bima bikum al'an min min quwwa." Ya. Fa kullama mata rajulun dafa'ahu ashabuhu fi hufratihi. Kata Abdul Muttalib, kalau begitu saya punya ide kita sekarang masih ada tenaga tersisa pada diri kita. Masing-masing kita galik kuburan. Ya, balik, galik lubang kuburan buat dirinya. Kalau siapa yang duluan mati di antara kita, maka ditolak. Kita mendorongnya untuk masuk dalam lubang tersebut. Kemudian dikubur, seperti itu. Apa kata Abdul Muttalib? Fadai'atu rajulin wahidin aisaru min dhai'ati raqbin jami'an. Jadi ya, uh, mending semuanya terkubur daripada seluruhnya tidak terkubur. Mending cuma salah satu orang saja di antara kita yang tidak terkubur yang terakhir daripada seluruh kita tidak ada yang terkubur. Akhirnya mereka pun taat dengan perkataan Abdul Muthalib. Maka masing-masing dari kelompok Abdul Muthalib mulai menggali kuburan untuk siap mati karena sudah tidak ada air sementara berada di padang pasir. Akhirnya setelah mereka menggali kuburan, Abdul Muthalib pun berpikir. Dia berubah pikiran. Dia berkata kepada sahabat-sahabatnya, kepada kelompoknya, "Wallahi in il, inna ilqa'ana bi aidina hakadha lil maut la nadrib fil ardi wa la nabtaghi li anfusina la ajizun. Kata dia wahai sahabatku, semuanya sikap kita ini yang pasrah ya adalah namanya bunuh diri kata dia. Kita tidak berusaha, tidak berjalan. Ini adalah menunjukkan kepasrahan dan sikap yang ketidakmampuan. Ya, tidak, kita tidak boleh pasrah. Kita harus berusaha, kita jalan aja. Fa'asallahu an yurzuqana ma'an bi ba'dil bilad. Siapa tahu kita lewat satu tempat ada ada air di situ Allah berikan kita rezeki air irtahilu fartahalu. Maka akhirnya Abdul Muthalib pun mengatakan, ayo kita pergi kalau begitu. Dan ini semua disaksikan oleh kelompok kedua, itu kelompok orang-orang Quraisy. Tatkala mereka hendak pergi, beranjak meninggalkan tempat tersebut, dan Abdul Muthalib pun mulai naik di atas ontanya, ya, ontanya. Tiba-tiba uh, keluar air dari kaki onta tersebut, air yang tawar. Maka Abdul Muttalib pun bertakbir. Demikian juga kelompoknya pun bertakbir. Allahu Akbar. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala memberi rizki air keluar dari kaki onta milik Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib pun turun dari ontanya. Kemudian dia pun minum air tersebut dan kelompoknya juga minum air tersebut dan mereka pun ambil air dan memenuhi tempat air yang mereka bawa. Kemudian mereka panggil kelompok Quraisy, kabilah-kabilah Quraisy tadi. Silakan silakan ambil air. Allah Subhanahu wa taala telah memberi rizki kepada kita berupa air. Maka mereka dan minumlah silakan. Akhirnya orang-orang dari kabilah Quraisy yang tadi pelit tidak memberikan air kepada Abdul Muttalib pun akhirnya datang, kemudian mereka pun minum air bersama kelompok Abdul Muttalib. Akhirnya orang-orang Quraisy pun sadar bahwasanya memang Abdul Muttalib lah yang berhak untuk memiliki Zam-Zam. Maka mereka berkata, "Wallahi qadalaka 'alaiha ya Abdul Muttalib. La nukhasimuka fi Zam-Zam abada." Kata mereka, demi Allah, hai Abdul Muttalib, sungguhnya Allah telah memutuskan bagi engkau. Engkau yang menang dalam masalah ini. Kami tidak akan memusuhi engkau selamanya dalam masalah zam-zam. Innal ladhi saqaka hadhal ma' bihadihil falat, lahu ladhi saqaka zam-zam. Sungguhnya Allah yang telah memberikan engkau minum di tengah padang pasir inilah. Dialah yang telah memberikan engkau air air zam-zam. Farji ila siqayatika rasyidan. Maka silakan engkau kembali ke Mekah dan kuasailah air Zamzam. Maka Abdul Muttalib pun balik ke Zamzam e, bersama seluruhnya, bersama kelompoknya dan juga bersama kabilah-kabilah Quraisy tadi. Dan mereka akhirnya tidak sampai ke untuk berhukum di di wanita dukun tadi ya. Inilah kisah pertama yang berkaitan dengan sebelum kelahiran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Adapun kisah kedua merupakan kelanjutan dari kisah pertama ya. Tatkala disebutkan oleh Ibnu Ishaq rahimahullah dalam uh, sirahnya tatkala orang-orang Quraisy memusuhi Abdul Muthalib dalam pemilikan air zamzam zam kita tahu bahwasanya tatkala itu Abdul Muthalib hanya punya anak satu bernama Al Harith bin Abdul Muthalib. Yang lainnya belum ada, tidak punya anak yang lain, baru cuma satu. Anak yang paling tua yaitu Al Harith bin Abdul Muthalib. Tatkala itu, tatkala dimusuhi oleh orang orang-orang Quraisy, kabilah-kabilah Quraisy, sebagaimana dihikayatkan oleh Ibnu Ishaq, maka Abdul Muthalib pun bernazar tatkala itu. Ya. Kata dia, kalau seandainya wuli adalah asyratu nafar, thumma balagu ma'ahu hatta yamna'uhu la yanharanna ahadum lillahi al Ka'bah. Kata Abdul Muthalib, saya bersumpah, saya bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau seandainya saya punya anak 10 orang laki-laki, ya, yang bisa memiliki kekuatan untuk menolong saya melawan orang-orang kabilah Quraisy tadi yang ingin memusuhi saya, ya. La yanharanna ahadahum lillahi indal Ka'bah. Maka Abdul Muthalib akan menyembelih ya salah satu orang dari sepuluh anak tersebut. Dan ternyata benar Allah kabulkan uh, keinginan Abdul Muthalib ini. Akhirnya dia pun memiliki sepuluh orang anak laki-laki ya. Yang pertama adalah Al Haris ya banyak anak-anaknya seperti antara juga Abu Talib ya, kemudian Abbas di antaranya yang terakhir adalah uh, Abdullah bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala anaknya sudah sepuluh, dia ingat nazar yang dia pernah katakan tadi. Tatkala bermusuhan dengan kabilah Quraisy dalam masalah air zam-zam. Maka Abdul Muttalib pun mengumpulkan anak-anak yang seluruh sepuluh tadi. Maka dia menyeru kepada anak-anaknya agar kita menjalankan nazar yang pernah kita nazarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk salah satu di antara kalian wahai anak-anakku agar akan disembelih. Maka anak-anaknya sepuluh orang tadi taat kepada ayahnya Abdul Muttalib. Mereka berkata, "Kaifa nasna? Apa yang harus kami lakukan untuk menjalankan nazar ini?" Maka kata Abdul Muttalib, "Liya'khudha kullu rajulin minkum qadahan, thumma yaktubu fihi ismahu." Kata Abdul Muttalib, setiap kalian ngambil semacam gelas ya. Dan kemudian tulis namanya, masing-masing dari kalian bawa qadah dan masing-masing menulis namanya di situ. Akhirnya mereka pun lakukan. Kemudian mereka pun mendatangi ayah mereka Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib pun mengajak mereka seluruh anak-anaknya 10 orang tadi masuk ke dalam Ka'bah menemui patung Hubal, berhala Hubal yang terletak di dalam Ka'bah. Dan Hubal itu letaknya berada eh, letak Hubal itu berada dalam sumur yang terdapat dalam Ka'bah. Sumur dalam Ka'bah itu itulah tempat di mana orang-orang kalau datang memberikan hadiah, hadiah-hadiah tadi dilemparkan dalam sumur. Ya, apakah emas atau yang yang lainnya. Ya, Kemudian para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhirnya di dalam dalam itu ada tukang, di dalam dalam Ka'bah ada seorang yang tukang e, memukulkan kidah tadi, kadah tadi, kidah ya, yang memukulkan menggoyang-goyangkan e, menggoyang-goyangkan gelas tadi atau semacam gelas sehingga keluar salah satu salah satu nama yang sekarang kita lihat masih ada ada seperti ini di seperti orang-orang Buddha atau orang-orang Hindu tatkala mereka pergi ke Eh, ke ma'bad mereka, ke wihara atau ke tempat peribadatan mereka, mereka mengambil semacam bambu yang panjang-panjang situ tertulis tertulis sesuatu, kemudian mereka pukul-pukulkan eh, sehingga keluar salah satu dari eh, kayu-kayu e, tadi, ya, dari bambu-bambu tadi sehingga itulah nasib mereka, itu yang harus mereka kerjakan. Tidak semacam itu modelnya, semacam semacam itu modelnya. Akhirnya tatkala Abdul Muthalib masuk ke dalam Ka'bah, dalam dalam Ka'bah ada seorang yang tukang memukulkan tadi, memukulkan kidah, ya, untuk memukulkan kidah. Maka Abdul Muthalib mengabarkan hajah dia, mengabarkan apa yang telah terjadi bahwasanya dia pernah bernazar untuk menyembelih salah seorang dari uh, putranya yang sepuluh. Maka kemudian uh, Abdul Muthalib pun menyerahkan nama-nama yang telah dia kumpulkan dari nama-nama anak-anaknya, ya. Tatkala itu sebagaimana tadi kita jelaskan bahwasanya Abdullah ya ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah putra Abdul Muthalib yang paling bungsu dan yang paling dicintai oleh Abdul Muthalib. Akhirnya tatkala digoyangkan Qidah ya, antara nama-nama anak-anak tersebut yang keluar adalah nama Abdul Mut, nama Abdullah. Tatkala sedang digoyangkan maka Abdullah pun sebagaimana kata Ibnu Ishaq, qama Abdul Muttalib indahu hubal yadu Allah. Tatkala digoyang-goyangkan Qidah maka Abdul Muttalib sang ayah pun segera berdiri di dekat Hubal, berhala Hubal, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya Abdul Muthalib berada di kesyirikan. Meskipun dia berdoa kepada Allah namun dia mengambil Hubal sebagai perantara. Akhirnya sang e, pemukul kidah tadi pun e, menggoyangkan kidahnya, ternyata yang keluar adalah nama nama Abdullah, anak yang paling dicintai oleh Abdul Muthalib. Ya. Meskipun dia, dia e, meskipun dia sudah berdoa kepada Allah, ternyata yang keluar adalah nama Abdullah ah, putranya yang paling busi yang paling dicintai oleh Abdul Muthalib. Maka Abdul Muthalib pun mengambil tangan Abdullah putranya yang paling bungsu. Kemudian wa akhadha syufrah, dia pun mengambil pisau yang tajam untuk menyembeli anaknya. Kemudian summa aqbala bihi ila Isaf wa Nailah liyadhbahahu. Kemudian dia pun pergi membawa Abdullah menuju dua patung yaitu Isaf dan Nailah yang saya katakan tadi termasuk di antara berhala-berhala yang disembelih oleh kabilah Quraisy adalah Hubal yang dibawa oleh Amr bin Luhai uh, Al-Khuzai yang dibawa dari negeri Syam Hubal dan juga dalam Ka'bah ada di sekitar Ka'bah ada dua patung yang lain yaitu patung Isaf dan Nailah. Yang keduanya adalah uh, dari kabilah Jurhum yang telah melakukan perzinahan dalam Ka'bah, maka Allah pun uh, merubah mereka menjadi patung. Rupanya kedua patung ini juga disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Oleh karenanya Abdul Muttalib tatkala ingin menyembelih menyembelih Abdullah maka dia pun bawa Abdullah di, ke, di hadapan dua patung ini, dua berhala ini, Isaf dan Nailah, untuk menyembelih uh, Abdullah. Tatkala dia ingin menyembelih Abdullah, orang-orang Quraisy pun melihat hal ini. Maka mereka semua datang berkumpul menuju Abdullah mengingkari apa yang dia lakukan. Mereka berkata, "Mada turid ya Abdul Muttalib?" Apa yang kau hendak lakukan wahai Abdul Muttalib? Abdul Muttalib dengan mudahnya berkata, "Azbahuhu." Saya ingin menyembelih anak saya ini. Maka orang-orang Quraisy mengatakan, kabilah Quraisy seluruhnya mengatakan, "Wallahi la tazbahuhu abadan hatta ta'dhura fihi." Kata dia, "Jangan-jangan kau pot demi Allah kalau kau tidak akan bisa menyembelih dia ya sampai engkau dapat uzur ya. Kami ingin kau dapat uzur." Kata mereka, "La in fa'alta hadza la yazalu rajulu yati bibnihi hatta Kata mereka, "Wahai Abdul Muttalib, kalau kau nekat melakukan hal ini, kau sembelih anakmu sendiri, maka akan menjadi adat bagi orang-orang kafir Quraisy." Setiap orang nanti bernazar akan menyembelih anaknya dan akan menjadi musibah kalau begini caranya. Sebagaimana yang pernah Anda jelaskan tentang kisah uh, awal kenapa orang menguburkan putri mereka hidup-hidup kafir Quraisy. Asal muasalnya hanya sebuah adat dari kabilah Rabi'ah ya. Yang tatkala dia benci kepada putrinya ya, Akhirnya dia pun bernazar untuk setiap kalau ada kelahiran anak wanita maka dia kubur hidup-hidup. Akhirnya menjadi adat di antara kafir Quraisy. Ini juga mereka khawatirkan. Kata mereka, "Wahai Abdul Muthalib, kalau kau sembeli anakmu di sini sekarang ini, ya, nanti akan menjadi adat bagi kabilah kita dan setiap orang akan bernazar kalau ada masalah, dia akan bernazar untuk menyembelih anaknya dan akan terjadi uh, pembunuhan terhadap uh, anak, penyembelihan terhadap anak-anak." ini mereka tidak sukai. Akhirnya mereka pun bermunakasyah ya, menasihati Abdul Muthalib untuk meninggalkan keinginannya tersebut. Akhirnya Abdul Muthalib pun menerima uh, uh, menerima nasihat dari mereka. Bahkan orang-orang kafir Quraisy mengatakan, "Wahai Abdul Muthalib, kalau kau mau sebagai pengganti putramu Abdullah, kami akan berikan seluruh harta kami." Ya. Kami akan berikan seluruh harta kami sebagai pengganti dari putramu Abdullah. Intinya janganlah kau melakukan hal itu. Akhirnya mereka pun bersepakat untuk mengatur masalah ini, memutuskan menjadikan keputusan masalah ini pada seorang dukun. Dukun seorang dukun wanita. Maka Abdullah Abdul muttalib bertanya kepada mereka, "Kalau begitu apa yang harus saya lakukan?" Kata mereka, "Wantariq biha ila al-Hijaz fa inna biha arrafah laha tabi'." Kata mereka, "Wahai Abdul Muthalib, ya, kalau begitu bawalah anakmu ini atau pergilah engkau ke seorang dukun Ar-Rafah, seorang peramal yang ada di negeri Hijaz. Peramal tersebut lah tabi', dia punya dia punya jin. Dan tanyalah dukun tadi. Kemudian silakan lakukan apa yang difatwakan oleh dukun tadi. Kalau dukun tadi, dukun wanita tadi, peramal wanita tadi menyuruh engkau untuk membeli putramu, silakan kau sembelih. Kalau dia menyuruh engkau untuk melakukan hal yang lain, maka silakan lakukan. Akhirnya uh, Abdul Muttalib bersama beberapa eh, orang-orang uh, bersama beliau pun berjalan menuju ke Arafah tadi kepada peramal yang memiliki uh, jin akan memberitahukan dia. Dan dikisahkan bahwasanya ternyata peramal wanita tadi atau dukun wanita tadi tinggalnya di negeri Khaybar, ya. Khaybar itu letaknya <tsk> sekitar tiga uh, 200 kilo atau sekitar sekian, sekian ratusan kilo dari dari kota Madinah, ya antara kota Madinah dengan kaum Samud, Jair Samud. Ya, Alhamdulillah kita pernah pernah ke sana. Akhirnya mereka pun sampai kepada sang dukun wanita. Tatkala sampai ke sang dukun wanita ini, maka Abdul Muttalib pun menceritakan kejadiannya, ya, tentang apa yang dia nazarkan dan dia ingin menyembelih menyembelih e, putranya Abdullah. Maka apa kata dukun wanita tadi? Irji'u anil yaum hatta ya'tiyani tabi'i fas fa'as'aluhu. Kata sang dukun wanita, jangan pergi saja hari ini, jangan dulu temui saya. Temui saya besok hari. Sampai datang e, jin saya, kemudian saya akan tanyakan kepada jin saya apa yang harus saya lakukan. Akhirnya mereka pun kembali kepada keesokan harinya. Ya. E, dan Abdul Muttalib terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Akhirnya mereka menemui keesokan harinya menemui sang dukun wanita tadi. Maka sang dukun wanita mengatakan, "Qad anil khabar. dia fikum.'" Kata dia sungguh datang, telah datang kepadaku khabar, artinya saya telah diberitahu oleh uh, jin saya. Maka dia bertanya kepada Abdul Muttalib dukun ini, dia di kalian itu ada berapa? Ya, artinya dia kalau ada orang terbunuh atau harus dibayar dengan dia. Kata Abdul Muttalib, Ashurun minal ibil. Dia kita di di negeri Arab ini, di kabilah Arab, 10 onta. Ya, 10 onta. Artinya kalau ada orang yang melakukan kesalahan, maka membayar dia. Membayar dia itu adalah 10 ekor onta. Apa kata dukun tadi? Maka pulanglah kalian ke rumah-rumah kalian. Ya. Kemudian eh, jadikan pilihan antara Abdullah putramu dengan 10 ekor 10 ekor onta. Kemudian goyangkanlah pukullah kidah tadi. Pukullah kidah tadi. Ya. Apakah keluar nama Abdullah atau keluar 10 ekor ekor onta? Kalau keluar nama Abdullah, tambahkan onta tersebut. Kalau keluar lagi nama Abdullah, tambahkan 10 ekor onta terus sampai nanti yang keluar adalah nama uh, nama onta. Akhirnya mereka pun kembali menuju menuju Mekah. Akhirnya uh, Abdul Muttalib kemudian membawa sepuluh ekor onta dan anaknya Abdullah di hadapan berhala Hubal. Maka kemudian dia pun menggoyangkan kidah ya. Kidah tersebut digoyangkan oleh sang uh, yang uh, istilahnya penjaga Ka'bah tadi dia menggoyangkan kidah ya ternyata yang keluar pertama kali digoyangkan yang keluar adalah nama Abdullah. Akhirnya uh, Abdul Muttalib menambah 10 ekor onta lagi. Yang kedua pun keluar nama Abdullah. Yang ketiga pun keluar nama Abdullah. Sampai akhirnya 100 ekor onta. 100 ekor onta. Pada tatkala sudah mencapai 100 ekor onta, digoyangkan lagi kidah. Ya, ternyata yang keluar nama onta. Yang keluar nama onta. Akhirnya tatkala keluar nama onta, maka orang-orang kafir Quraisy kabilah Quraisy pun bergembira. Mereka mengatakan, Farintaha ridho rabbika ya Abdul Muttalib. Wahai oh, Abdul Muttalib, Rabb engkau Allah Subhanahu wa taala telah ridho dengan hal ini. Sudah selesai. Berarti sebagai pengganti Abdullah, engkau menyembelih 100 ekor onta. Ya. Namun apa kata Abdul Muttalib? La, wallahi hatta adriba alaihi thalatha marrat. Kata dia, tidak, tidak, saya belum saya belum puas sampai saya pukulkan kidah tiga kali lagi. Ya. Kalau memang keluar onta saya akan tambah, keluar nama Abdullah saya akan tambah onta lagi. Mungkin kebetulan yang ini akhirnya uh, Abdul Muthalib pun menggoyangkan kok kidah keluar lagi nama onta. Ini yang pertama. Digoyangkan lagi yang kedua, keluar lagi nama onta. Yang ketiga kali keluar lagi nama onta. Baru dia yakin bahwasanya uh, eh, 100 ekor onta ini tidak perlu ditambah lagi dan sudah cukup sebagai pengganti uh, uh, Abdullah. Demikianlah ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau tidak e, terjadi perkara ini maka Abdullah ayah Nabi Shallallahu alaihi wasallam akan disembelih oleh ayahnya sendiri Abdul Muttalib ya. Namun demikian Allah menghendaki Abdullah untuk selamat dari sembelihan Abdul Muttalib dan diganti dengan 100 ekor onta karena dari Abdullah inilah akan keluar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya setelah selamat dari uh, selamat dari uh, peristiwa tersebut maka Abdul Muthalib dengan sangat gembiranya pun membawa Abdul Abdullah dan segera menikahkan Abdullah dengan Aminah ya ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut oleh para ulama bahwasanya Aminah merupakan seorang wanita yang paling tinggi nasabnya tatkala itu, yang paling tinggi nasabnya tatkala itu di kabilah kabilah Quraisy. Maka akhirnya pun menikahlah uh, Abdullah dengan Aminah ya yang akhirnya Aminah pun melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah fatifidin azanillahu iyyakum para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala hari akan dilahirkannya uh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Ternyata hal ini sudah ditunggu-tunggu oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi telah menunggu akan hal ini ya dan mereka tahu kapan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah saya jelaskan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana pengetahuan orang-orang Yahudi tentang Nabi Muhammad ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang Yahudi itu tahu persis tentang Muhammad sebagaimana mereka mengetahui persis tentang anak-anak mereka kita kalau anak-anak kita kita tahu persis bagaimanalah pengetahuan kita tentang anak kita. Kita tahu anak kita tuh tingginya berapa, um, sukanya apa, hobinya apa, kulitnya warnanya apa. Kita tahu persis tentang anak kita. Demikian orang-orang Yahudi sampai Allah gambarkan bagaimana pengetahuan mereka tentang Muhammad sebagaimana pengetahuan mereka terhadap anak-anak mereka. Sehingga mereka pun sudah menunggu-nunggu kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Eh, Ibnu Ishaq rahimahullah meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari sahabat Hasan bin Thabit ya radhiyallahu taala anhu ya kata Hasan bin Thabit wallahi la gulamun yafa'ah ya saya tatkala itu tatkala dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam saya adalah seorang anak kecil namun saya sudah paham Ibnu Sabah Asinin au Saman. saya tatkala itu umur saya sekitar 7 tahun atau 8 tahun. Demikian kata Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Aqilu kullama itu. Saya paham dengan apa yang saya dengar. Id sami'tu Yahudiyan yasruh bi a'la sautihi ya bi Yasrib Ya ma'syara Yahud. Ya. Hatta idza ijtama'u ilaihi qalu wailaka malak. Tatkala itu kata Hasan bin Thabit, saya mendengar seorang Yahudi berteriak dengan suara yang keras, yang keras di Madinah, di Yathrib, yaitu di Madinah. Dia berkata, "Ya ma'syara Yahud, wahai orang-orang Yahudi." Akhirnya semua orang-orang Yahudi berkumpul kepada orang tadi. Ha? Ya. Mereka berkata, "Wailak malak, ada apa engkau wahai? Ada, ada apa engkau wahai saudaraku? Apa yang terjadi?" Apa kata orang Yahudi ini? Qala tala'al lailata najmu Ahmad alladhi wulida bihi. Malam ini telah muncul bintang, bintangnya si Ahmad yang menunjukkan Ahmad telah dilahirkan. Ya. Jadi dia melihat perbintangan, dia tahu bahwasanya eh, sebagaimana dijelaskan dalam kitab mereka bahwasanya tatkala Nabi Muhammad dilahirkan akan muncul sebuah bintang yang menunjukkan akan lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun kaget, ternyata telah telah muncul eh, bintang tersebut. Sebagaimana juga diriwayatkan oleh uh, Al-Hakim dalam Mustadraknya ya uh, bahwasanya uh, tatkala dari Aisyah radhiyallahu taala anha kata Aisyah kana yahudiyun qad sakana makkah yattajiru biha فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مجلس من قريش يا معشر قريش ya. kata Aisyah dulu ada seorang Yahudi yang tinggal di Mekah ya dia berdagang di Mekah ya Mungkin asalnya tinggal di Madinah atau di Khaybar atau tempat yang lain. Namun dia datang ke ke Mekah untuk berdagang. Yahudi ini juga ngerti bahwasanya uh, ini adalah hari dilahirkannya seorang nabi. Maka uh, Yahudi itu pun mendatangi orang-orang Quraisy. Dia berkata, "Ya ma'asyar Quraisy, hal ulidu fi hal ulida fikum lailah maulud?" Apakah pada malam ini telah dilahirkan uh, seorang ya, hari ini telah dilahirkan seorang di antara kalian ada anak yang lahir di antara kalian? Apa kata orang-orang Quraisy? Wallahi mana na'lamuhu. Kata orang-orang Quraisy, uh, kita tidak tahu wallahi, kita tidak tahu demi Allah, kita tidak tahu apakah ada yang lahir atau tidak. Apa kata orang Yahudi ini? Allahu Akbar. Amma idza akhta'akum fala ba's. Ya kata dia, Allahu Akbar. Dia senang kalau memang bukan dari dari Quraisy, maka dia pun senang. Kalau memang tidak ada yang lain, ya alhamdulillah kata dia. Maka itu yang yang dia tunggu. Ya, dia tidak ingin uh, eh, seorang pun lahir dari dari uh, Quraisy. Kemudian kata dia, "Wahfadhu ma aqulu lakum." Apa kata orang Yahudi itu? Ya. Wahai orang wahai orang-orang Quraisy, hafalkan apa yang aku akan sampaikan kepada kalian. Apa itu? Wulida hadhihi lailata nabiyyun, nabiyyu hadhihi al-ummatil akhirah. Malam ini telah dilahirkan kata dia. Tadi malam telah dilahirkan uh, seorang nabi, nabi umat ini, umat, umat yang terakhir ini. Baina katifaihi alamatul fiha sya'rat mutawatirat. Kata dia, nabi tersebut ciri-cirinya di antara dua punggungnya ada seperti e, semacam gumpalan daging yang mengeluarkan rambut-rambut yang banyak, ya. Itu ciri-cirinya. Dia bilang kata orang ini berkata kepada orang-orang orang-orang Quraisy, hafalkan ciri-ciri ini. Maka dia pun bertanya, apakah ada di antara kalian yang melahirkan anak cirinya seperti ini? Tentunya dia berharap tidak ada tentunya berharap tidak ada karena dia dia berharap yang lahir dari Bani Israel dari Yahudi. Akhirnya tatkala orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kabilah Quraisy, falamma saru ila manazilihim akhbaru kullu insanin minhum ahlahu. Maka masing-masing mengabarkan kepada uh, keluar, ke, ke, keluarganya kepada istri-istrinya, apakah ada yang lahir malam ini? Tadi ada orang Yahudi bilang seperti ini dan seperti ini. Ternyata mereka dikabarkan telah dilahirkan bagi Abdullah bin Abdul Muttalib gulamun semuhu Muhammadan. Ternyata pada tadi malam ada kelahiran seorang anak dari putra Abdullah bin Abdul Muttalib yang mereka namakan anak tersebut dengan nama Muhammad. Ya. Akhirnya orang Yahudi tadi ketemu lagi dengan orang-orang Quraisy dan dia bertanya, "Hal sami'tum uh, apakah memang apakah ada uh, ada ada yang ada yang lahir di antara kalian?" Akhirnya orang-orang orang-orang Quraisy yang tadinya e, sudah mengetahui akan kelahiran Nabi Muhammad, mereka pun datang berangkat pergi menuju orang Yahudi ini. Fa'akhbaruhu al-khabar. Maka mereka kabarkan kepada e, Yahudi tadi bahwasanya tadi malam ada seorang dari e, Quraisy yang dilahirkan. Maka orang Yahudi ini berkata, "Fadhhabu ma'i hatta anzura ilaihi." Maka kata orang Yahudi ini, "Marilah kita pergi bersama lihat anak itu." Maka mereka pun pergi, akhirnya mereka pun masuk ke rumah uh, Aminah merumahnya Abdullah maka kata orang Yahudi tadi ukhruji ilaina ibnat maka kata keluarkan anakmu saya ingin lihat ya ternyata Muhammad pun Nabi Muhammad pun dikeluarkan dilihatkan kepada orang Yahudi tadi tatkala dibuka bajunya di bagian belakang ternyata ada tanda yang disebutkan oleh orang Yahudi tadi yaitu seperti kumpulan daging kecil yang keluar rambut-rambut di kumpulan daging tadi. Tatkala orang Yahudi tadi melihat ternyata benar di bagian belakang Muhammad di antara dua punggungnya ada seperti tanda kenabian tadi, segumpulan daging yang keluar rambut-rambut, maka apa? Fawaqa al-yahudiyyu makhsyian alaihi. Dia langsung pingsan tatkala melihat ternyata nabi tersebut dari dari kabilah Quraisy bukan dari Yahudi. Falamma afaqa qalu wailak tatkala dia kemudian sadar dari pingsannya, orang-orang Quraisy pun bertanya kepada Yahudi ini, "Ada apa dengan kau? Kenapa kau pingsan?" Kata dia, dahabat wallahi nubuwatu min Bani Israel." Kata dia, "Demi Allah, kenabian telah hilang dari Bani Israel, telah berpindah kepada orang-orang Quraisy." Ya. Namun demikianlah ternyata orang Yahudi ini pun tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW karena hasadan, ya, karena benci, karena dengki, ya karena hasad kepada eh, orang-orang uh, Quraisy. Jadi demikianlah uh, ikhwani fillah wa din azani Allah ternyata kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini telah diketahui oleh orang-orang uh, Yahudi. Kemudian ketahuilah uh, ikhwani fillah wa fiddin para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para nabi ya, seluruh nabi mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari kaum yang nasabnya paling tinggi. Sebagaimana mereka adalah orang yang paling berakhlak mulia, mereka juga memiliki nasab yang paling tinggi. Oleh karenanya tatkala Herakl bertemu dengan Abu Sufyan. Kemudian Herakl bertanya kepada Abu Sufyan tentang nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Herakl? "Kaifa nasabuhu fiikum?" Wahai Abu Sufyan, bagaimana nasib nasabnya si Muhammad itu di antara kalian? Apa kata Abu Sufyan? "Huwa fiina dzu nasab." Muhammad itu di antara kita memiliki nasab yang tinggi. Ah, kemudian apa kata Herakl setelah itu? Kata Herakl, "Sa'altuka an nasabihi dzakarta annahu fiikum dzu nasab." Fakadzalika rusul tub'atsu fi nasabi qaumiha. Kata Herakl, aku tadi bertanya kepada engkau wahai Abu Sofyan tentang nasabnya si Muhammad. Dan engkau mengatakan bahwasanya Muhammad memiliki nasab yang tinggi, ya. Demikianlah para rasul. Mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada nasab yang paling mulia di antara kaumnya. Dan demikianlah para para rasul. Bukan Nabi Muhammad saja yang memiliki nasab yang tinggi. Demikian juga nabi-nabi yang lain. Sebagaimana Nabi Shu'aib, demikian Nabi Saleh, kemudian Nabi Isa alaihissalam dan seluruh nabi. Mereka diutus di atas nasab yang paling tinggi. Sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Ya, jadi para nabi itu diutus pada suatu kaum yang memiliki nasab dan memiliki akhlak yang mulia ya. Bahkan meskipun mereka orang-orang orang-orang musyrikin, namun mereka bukanlah pezina, kakak-kakak ayah mereka bukan pezina, kakek mereka bukan uh, pemabuk, enggak. Sebagaimana Nabi SAW, meskipun ayahnya, meskipun Abdul Muttalib orang musyrikin, kafir Quraisy musyrikin, akan tapi mereka adalah orang terjaga akhlak mereka. Mereka tidak minum khamar, kemudian tidak uh, perbuatan ber berzina. Demikianlah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih para nabi di atas nasab yang mulia dari keluarga yang baik, keluarga yang suci. Kenapa ikhwani fillah wa fiddin azani Allah wa para pendengar radio Roja yang mengatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau seorang nabi diutus dari kaum yang nasabnya rendah, maka akan menjadi hinaan oleh kaumnya. Tatkala dia mendawakan Islam, maka akan dihinakan oleh kaumnya. Kamu dari orang lemah, dari orang rendahan. Kenapa berdakwah di antara kami? Namun Allah pilihkan para nabi di atas kaum yang nasabnya tinggi. Demikian juga kalau seandainya ayah seorang nabi ya, ayah seorang nabi dari tukang zina, tukang mabuk, maka Orang-orang akan mencela nabi tersebut. Bagaimana kamu mendakwakan Islam kepada kami? Sementara ayahmu, sementara kakekmu adalah penjahat. Ya. Oleh karenanya Allah memiliki memilih para nabi dari nasab yang paling mulia dan dari keluarga yang yang baik-baik. Sebagaimana nabi-nabi yang lain dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Syuaib, ya. Tatkala Nabi Syuaib mendakwakan Islam kepada kaumnya, apa kata kaum Nabi Syuaib? Mereka berkata, "Walaula rahtuka la rajamna, wa ma anta alaina bi aziz." Kata mereka, wahai Shu'aib, kalau bukan karena kerabatmu, kalau bukan karena kabilahmu, kami akan merajam engkau. Kau tidak ada nilainya di sisi kami. Namun kenapa? Karena kerabatmu. Menunjukkan bahwasanya kerabat kabilah. Uh, kabilah uh, eh, Shu'aib itu adalah kabilah yang tinggi. Sehingga tatkala kaumnya ingin membunuh Shu'aib, mereka takut, khawatir dengan kabilah yang dimiliki oleh Nabi Shu'aib. Demikian juga kaum Saleh. Ya. Kaum Saleh alaihi salam. Nabi Saleh alaihi salam tatkala kaumnya bersepakat untuk membunuh Nabi Saleh. Apa kata mereka? Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, hikayah dari mereka dalam surat An-Naml, kata Allah Subhanahu Wa Taala mengkisahkan perkataan mereka, lanubayyitannahu wa ahlahu, thumma lanaqulanna liwalihi ma syahidna mahlika ahlihi, wa inna la sadiqun. Kata mereka kita bersepakat nanti malam kita bunuh si Saleh itu bersama keluarganya. Kemudian keesokan harinya kita akan berkata kepada walinya, kepada kerabatnya, kepada kabilahnya mahli ke ahli. Kami tidak menyaksikan kematian soleh. Ya. Kami tidak kita bunuh dan kita mengatakan wa innala sadiku dan kita sungguhnya jujur. Ya. Ini ini mereka tahu bahwasanya Nabi Soleh memiliki kabilah yang kuat sehingga mereka tidak ingin bunuh Nabi Soleh terang-terangan. Mereka ingin bunuh Nabi Soleh di malam hari sehingga tatkala siang hari jika didatangi oleh kabilah Nabi Soleh yang kuat maka mereka akan berdosa. Mereka mengatakan kami tidak tahu, tidak tahu menau tentang kematian Soleh. Ya, dan kami adalah dalam keadaan jujur. Demikian juga seperti Nabi Isa alaihissalam. Tatkala uh, ibunya Maryam alaihissalam membawa Nabi Isa di tengah-tengah kaumnya, maka mereka mengingkari Maryam. Ya, apa kata mereka? Ya ukhta Harun, maka na abu kim sau'in wa ma kanat ummuki ummuki baghiyah. Kata mereka, wahai Maryam, ya, sungguhnya kau itu ayahmu bukan orang jelek, dan ibu, ibumu bukanlah pezina. Kenapa kau membawa Nabi Isa, membawa si Isa seperti ini, anakmu tanpa suami? Artinya mereka heran dengan yang akan terjadi pada Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Maryam ibu Isa, ibu Nabi Isa alaihissalam membawa Nabi Isa tanpa suami? Maka mereka mereka menjelaskan bagaimana uh, sucinya uh, keluarga Maryam. Mereka mengatakan maka na Abu Kim Asawin, sungguhnya ayahmu wahai Maryam bukanlah orang yang jelek. Wa makanat ummu kibagia dan ibumu bukanlah uh, pezina. Oleh karenanya Ibnu Khaldun tatkala berbicara tentang alamat nubuah, mereka dia mengatakan wa min alamatihim aidan an yakunu dhawi ahsabin fi qaumihim. Kata dia bahwasanya di antara uh, alamat tanda-tanda para nabi itu bahwasanya mereka itu memiliki nasab yang tinggi di antara kaumnya. Dan ini telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi membanggakan Nabi membanggakan apa nasabnya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Wasilah bin Al-Asqa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata Inna Allah azza wa jalla astafa Bani Kinana min Bani Ismail Kata Nabi, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Bani Kinana di antara Bani Ismail. Wastafa min Bani Kinana Quraisyan. Dan Allah telah memilih Quraisy di antara Bani Kinana. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Dan kemudian Allah memilih Bani Hashim dipilih oleh Allah di antara Quraisy wastafani min Bani Hashim dan Allah telah memilih saya dari dari Bani Hashim ya. Jadi Nabi SAW memiliki nasab yang sangat yang sangat mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberi kemuliaan kepada Quraisy. Ya Allah telah memberi kemuliaan kepada Quraisy ya. Sehingga Nabi SAW dipilih dari dari kabilah Quraisy karena kabilah Quraisy adalah kabilah yang sangat mulia. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang marfu dari Ummi Hani radhiyallahu taala anha Rasulullah SAW menjelaskan tentang Eh, tentang kemuliaan kabilah Quraisy. Faddalallahu Quraisyan bisabi'i khisal. Ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan kabilah Quraisy dalam tujuh perkara. Dalam tujuh perkara. Fadzalahum bi an abadullah asra sinin la ya'budahu illa Quraisy. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka di mana mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala selama 10 tahun. Tidak ada yang menyembah Allah kecuali orang Quraisy. Fadzalahum bi an bi an bi an nasarahum yaumal fil wa hum musyrikun. Ya, Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang Quraisy dengan menolong mereka tatkala terjadi peristiwa uh, pasukan bergajah. Padahal mereka dalam keadaan syirik. Ya, padahal mereka wa hum musyrikun dalam keadaan syirik. Wa faddalahum bi an nazalat fihim suratun minal Qur'an lam yadkhul fihim ghairuhum. Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka di mana Allah menurunkan sebuah surat dalam Al-Qur'an tentang kabilah Quraisy saja li ila fi Quraisy tentang kabilah Quraisy tidak ada kabilah yang yang lain wa faddalahum bi anna fihim an-nubuwah wal khilafah wal hijabah was siqayah dan Allah memuliakan orang-orang Quraisy di mana Allah menjadikan kenabian yaitu Nabi Muhammad dari orang-orang Quraisy demikian juga khilafah khilafah itu adalah milik orang Quraisy dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda la yazalu hadzal amr fi Quraisy ma baqiya minhum ithnan bahwasanya khilafah Islamiyah harus nantiasa berada di orang Quraisy. Selama masih ada ada dua orang di antara Quraisy, maka uh, tetap kekhilafahan yang yang seharusnya yang istilahnya uh, yang afdal sebagaimana petunjuk Nabi Alaihi Wasallam harus dari dari Quraisy. Demikian juga siqayah pemberian minum terhadap uh, eh, jamaah haji pun ditangani oleh orang-orang orang-orang Quraisy. Jadi khonifillah azani Allah iyakum. Demikianlah bahwasanya Eh, Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari nasab yang sangat tinggi ya eh, yang dengan dengan hikmah tersebut maka tidak seorang pun yang bisa mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi nasab. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad saw dari keluarga yang bersih, keluarga yang suci, sehingga tidak seorang pun dari orang kafir yang bisa mencela kabilahnya Nabi Muhammad SAW karena mereka mengetahui bagaimana tentang kebaikan Abdul Muttalib yang terkenal pimpinan Quraisy dan memiliki kebaikan yang sangat banyak. Yang terakhir sebelum kita uh, tutup kita akan bacakan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yang disepakati oleh para ulama sebagaimana disebut oleh Ibn Hazm rahimahullah dan termaktub juga dalam sahih Al-Bukhari yaitu dia adalah Abul Qasim Muhammad adalah kunyahnya Abul Qasim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Abdullah adalah ayahnya, Abdul Muttalib adalah kakeknya. Wasmuhu Syaibatul Hamd. Dan nama dari Abdul Muttalib adalah Syaibatul Hamd. Ibn Hashim. Abdul Muttalib adalah anaknya Hashim. Wasmuhu Amr. Ya, dan nama Hashim adalah Amr. Ibnu Abdi Manaf. Yang Hashim adalah putra dari Abdul Manaf. al Mughirah. Dan Abdul Manaf namanya adalah Al-Mughirah. Ibn Qusay. Ya. Ibn Qusay. Yang Kusai ini namanya adalah Zaid ibn Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad ibn Adnan. Itulah nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir sampai kepada Adnan. Setelah Adnan, dan kita tahu bahwasanya Adnan itu adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Akan tetapi nasab dari Adnan sampai Ismail tidak ada yang mengetahuinya. Ada sebagian ulama berusaha untuk menyebutkan nasabnya, akan tetapi itu tidak ada dalil yang tegas, tidak ada dalil yang jelas bahwasanya benar nasab tersebut dari Adnan sampai Ismail. Meskipun semua sudah sepakat bahwasanya Adnan merupakan keturunan Nabi Ismail alaihissalam, akan tetapi siapakah poin-poin rantai silsilah yang hilang tadi tidak ada yang bisa menentukan dengan dengan jelas. Demikianlah ikhwani fillah wa tifiddin azani Allah wa kajian kita pada uh, kesempatan kali ini ya uh, tentang beberapa peristiwa yang terjadi sebelum uh, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita tadi telah menyebutkan tentang nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat tinggi dan kita telah sebutkan silsilah nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Adnan. Adapun dari Adnan sampai Ismail maka uh, tidak jelas dan tidak ada dalil yang tegas meskipun kita tahu orang-orang Arab sangat perhatian terhadap nasab ya perhatian mereka terhadap nasab sangatlah tinggi. Tidak seperti tidak seperti kita ya. Kita kalau Indonesia mungkin e, nama kakek kita kita masih tahu, tapi ayahnya kakek mungkin sudah tidak tahu, apalagi kakeknya kakek sudah tidak tahu sudah hilang. Ya, adapun orang-orang tidak mereka punya isna, isnad, tul nasab. Mereka punya pohon nasab ya. Bahkan kakek kelima, kakek ketujuh mereka masih tahu siapa kakek mereka dan mereka mengetahui uh, kakek ini kakek ketujuh, kakek ke sepuluh ya anak-anaknya yang mana, kabilah-kabilahnya yang mana sehingga mereka terus bisa mengadakan silaturahmi karena mereka mengetahui nasab mereka dengan jelas. Dan ini kelebihan orang Arab yang sangat perhatikan masalah masalah nasab. Jadi jadi tidak heran tatkala mereka bisa menentukan nasab Nabi Muhammad sampai Adnan karena mereka memang perhatian terhadap nasab. Adapun dari Adnan sampai Ismail sudah terlalu jauh sehingga mereka tidak ya, tidak ada dalil yang tegas yang menunjukkan kebenaran nasab dari Adnan sampai Ismail dengan silsilah eh, yang tegas yang benar. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini aja kajian kita. Insya Allah kita lanjutkan pada uh, Sabtu depan. Wallahu taala alam bisawab. Ya, tapi syukran jazakallah khair pada Ustaz Firanda, Firanda yang telah menjelaskan uh, mengenai sirah nabawiyah uh, asal mula dari kelahiran Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan semoga bermanfaat bagi kita semua dan tiba saatnya bagi kita semua untuk sesi interaktif bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan kita pada siang kali ini. Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 021 823 atau bisa melayangkan pertanyaannya melalui pesan singkat singkat di nomor 081 0819896543 dan kita angkat penelpon pertama. Ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari Abu Azkia di Tambun, Aki. Abu Azkia di Tambun. Silakan Abu Azkia. Iya. Ya, jadi Ustaz, bahwa orang-orang kafir Quraisy itu ketika akan melakukan sesuatu maka dia melakukan sejenis dinasti ya. Kemudian uh, umpamanya kita mau melakukan sesuatu tapi pertimbangan kita karena perasaan ah kayaknya perasaan ini nggak enak akhirnya dia akhirnya kita mengurungkan sesuatu apakah itu juga termasuk menggunakan nasib atau tidak gitu Ustaz ya. itu ada Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ya silakan Ustaz uh, coba diulang suaranya gimana nggak dengar tadi dengan baik diulang ya. pertanyaannya ya Uh, pada waktu dahulu eh, orang-orang uh, musyrik ketika ingin melakukan sesuatu maka mereka uh, dengan mendahulukan menggunakan nasib. Nah, di zaman sekarang apakah kita ketika akan melakukan sesuatu karena uh, karena ada sesuatu hal kita ragu maka hal itu uh, kita tidak jadi atau mungkin uh, jadi melakukannya. Apakah hal tersebut uh, di, dapat disamakan dengan uh, kebiasaan orang-orang musyrik terdahulu? Uh, Allah Ta'ala alam Orang-orang kafir Quraisy dahulu mereka terjerumus dalam praktek-praktek kesyirikan di antaranya tadi seperti azla mengundi nasib dengan kidah tadi ya seperti orang-orang yang dilakukan oleh orang-orang Buddha, orang-orang Hindu ya dengan menggoyang-goyangkan kidah sehingga keluar salah satu pilihan. Islam melarang hal ini ya bahkan mencela perbuatan seperti ini. Maka kita tidak boleh mengundi nasib dengan uh, cara seperti itu ya. Uh, kita tatkala melakukan dihadapkan dengan suatu masalah syariat mengajarkan kita untuk melakukan salat istikharah. Melakukan salat istikharah. Kita istikharah kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan meminta eh, petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lakukan apa yang uh, yang kita naluri kita, ya. Jadi tidak perlu tatkala seorang istikharah nunggu adanya mimpi atau nunggu sesuatu tanda-tanda tertentu. Tidak, jika orang sudah istikharah, maka dia lakukan apa yang dia lakukan eh, yang menurut dia terbaik, silahkan dia lakukan. Tentunya selain istikharah disunahkan bagi dia untuk bermusyawarah dengan orang-orang yang memiliki ilmu untuk mengambil nasihat dari dari mereka. Jadi Islam melarang kita untuk mengundi nasib. Ya karena namanya azlam seperti tadi menggoyang-goyangkan kidah ya itu hanya suatu kebetulan ya. Tidak ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ya, dengan istikharah kita duduk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui ilmu Allah Subhanahu wa taala, mengakui Allah Maha Kuasa, mengakui bahwasanya Allah yang Maha mengetahui yang paling maslahat bagi kita. Kita ini manusia Eh, tidak mengetahui apa yang paling maslahat bagi kita. Allah lebih mengetahui apa yang lebih maslahat bagi kita. Dengan setelah melakukan istikharah, maka uh, kita menjalankan apa yang menurut kita baik dan itu bukanlah mengundi nasib, tapi kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang yang kemudian dihadapkan suatu permasalahan, kemudian dia ikut perasaannya, tidak dikatakan dia mengundi nasib, tidak dilarang. Seorang tatkala ada sesuatu permasalahan, kemudian dia nilai dengan ilmu yang dia miliki meskipun dia tidak istikharah karena istikharah hukumnya tidak wajib Istiqorah hukumnya sunnah. Meskipun dia tidak istiqorah, kemudian dengan ilmu yang dia miliki, firasat yang dia miliki, kemudian dia lakukan perkara tersebut ya. Kalau ternyata uh, salah atau benar itu di luar kemampuan dia. Namun tatkala dia kemudian maju melakukan hal tersebut sesuai dengan perasaan yang dia miliki disertai dengan ilmu yang dia miliki setelah dia timbang-timbang meskipun tidak istiqorah maka tidak dikatakan dia mengundi mengundi nasib. Berbeda dengan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy tatkala mereka menggoyang aslam, menggoyang tadi tidak Nasib mereka mereka tentukan bukan dari perasaan mereka tapi dari uh, catatan yang keluar tulisan yang keluar dari kidah tadi ini tentunya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi demikian untuk penelpon pertama dan selanjutnya masih kami terima untuk uh, Anda yang ingin bertanya di line telepon di 0218236543. Silahkan langsung kepada Ustadz. Ya, halo. Halo. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Halo, assalamualaikum Pak. Halo. Iya, halo, assalamualaikum. Bapak udah masuk, silakan Pak. Dengan halo. siapa ini Pak? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Tono Pak di Bojonggede. Dengan Pak Tono di Bojonggede, silakan Pak Tono. Iya Pak, jadi saya sedang membaca kisah hidup Nabi dari sumber klasik karangannya Martin Link. Mungkin bisa dibantu apakah itu data-datanya akurat karena kita sekarang sedang membaca tiap Sabtu di subuh, selesai sholat subuh gitu Pak Bangsa. 10 menit gitu. Mohon penjelasan. Judul bukunya apa tadi Pak? Mohon maaf. Uh, kisah hidup Nabi dari sumber klasik, karangannya Martin Link. Iya. Ya. Nah, itu, itu aja Pak. Iya Pak, itu aja. Hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ustaz. Uh, saya tidak tahu buku itu karangan Martin Leng ya. <laughs> jelas kalau buku-buku yang saya miliki masalah tentang sirah jelas yang ditulis oleh kaum muslimin. Saya tidak tahu Martin Leng itu orang Islam atau orang kafir wallahu taala alam bisawab. Akan tetapi seperti saya jelaskan bahwasanya orang-orang orientalis, orang-orang kafir dari kalangan Nasrani maupun Yahudi, mereka juga punya ihtimam, punya perhatian tentang masalah sirah nabawiyah. Sehingga mereka menulis tentang sirah nabawiyah menurut versi mereka. Kita berhati-hati tentang Eh, buku-buku sirah yang mereka uh, yang mereka tuliskan. Kita alhamdulillah uh, memiliki sanat dalam masalah sirah nabawiyah. Kita menyampaikan sirah nabawiyah dengan uh, terutama sirah nabawi yang berkaitan dengan hukum ya. Kita punya uh, ilmu tentang penilaian tetap terhadap suatu sanat, ya, ilmu hadis ya. Apakah sanat itu dhaif ataukah sahih ataukah bahkan palsu? Karena banyak cerita yang dibangun di atas sanad yang doaif, sanad yang lemah dan banyak cerita sirah Nabawi yang dibangun di atas uh, sanad yang dusta. Oleh karenanya uh, kita tatkala belajar sirah nabawi juga harus teliti. Adapun buku yang tadi disebutkan oleh penanya ya, saya tidak tahu buku tersebut hakikatnya. Namun apakah tatkala dia menyampaikan sirah tadi apakah disebutkan catatan kakinya bisa dicek atau tidak oleh karenanya uh, hakikat buku tadi tidak bisa saya nilai kecuali kalau saya lihat sendiri. Kalau saya lihat sendiri, insya Allah saya bisa nilai apakah buku ini baik atau atau tidak. Ya tolong disampaikan lagi nama judul bukunya. Siapa tahu buku tersebut ada di Madinah. Nah, meskipun perasaan saya tidak ada, tapi siapa tahu ada bisa saya cek. Allah taala alam bisawab. Ya, uh, judul buku tadi dikarang oleh Martin Ling tadi ya. -hmm. ya. Judulnya apa? Judulnya kisah hidup uh, Nabi uh, klasik gitu. Itu buku terjemahan ya? Buku iya, aslinya betul. judulnya apa? Oh, judul buku aslinya kami tidak mengetahui. Tadi penanya mohon untuk uh, memberitahukan kembali ya. Ya, demikian untuk Bapak Tono yang berada di Bojonggede. Dan selanjutnya masih kami terima bagi Anda yang ingin bertanya di 021 823 6543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana Pak? Uh, dengan Abu Salman di Jakarta Utara. Abu Salman Jakarta Utara. Silakan Abu Salman. Uh, Ustaz mau tanya tentang kehidupan di Mekah zaman sekarang. Uh, apakah pada hari Jumat itu ada kegiatan khusus bagi umahat karena uh, ini ada berita atau apa sih atau benar anak nggak tahu itu katanya ada seorang umat yang di di TKI katanya kalau hari Jumat itu ada sholat Jumat ini kan saya mau tanya kebenarannya gimana tentang uh, hari Jumat di Mekah apakah ada kegiatan khusus umat apakah ada acara ini dan itu saya belum tahu tolong jelaskan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Uh, ketahuilah ifani fillah wa fiddin azani Allah wa iyakum. Uh, eh, secara garis besar negara Arab Saudi terdiri atas kabilah-kabilah. Dan uh, adapun daerah-daerah seperti selain Madinah dan Mekah ya masih dipenuhi dengan penguasaan kabilah. Adat istiadat orang Saudi masih kuat di selain Mekah dan Madinah. Kenapa? Karena masih mereka uh, hidup di daerah-daerah kampung dan masih daerah-daerah kabilah. Berbeda dengan Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah banyak didatangi oleh orang luar. Ya, seluruh orang kaum muslimin di dunia ini ingin hidup di Mekah dan ingin hidup di Madinah. Nah, kita dapat di Mekah dan Madinah berbagai macam uh, ras dan berbagai macam suku, berbagai macam negara, baik Mesir, Suriah, Libya, kemudian dari Afrika, kemudian dari Indonesia dengan berbagai macam dan bahkan banyak di antara mereka yang menjadi penduduk di sana ber, ber, ber, ber, uh, kewarganegaraan Arab Saudi dan masing-masing masing-masing masing eh, masing-masing suku, masing-masing negara memiliki adat istiadat tersendiri yang mungkin berbeda dengan adat istiadat asli orang orang Saudi. Oleh karenanya, seperti dikatakan, apakah ada ritual khusus atau ada acara khusus malam Jumat? Saya tidak tahu, saya tidak bisa menghukumi. Yang saya lihat, yang saya bisa hukumi, yang saya lihat, eh, yang sering saya lihat seperti di Madinah, saya tidak melihat ada acara khusus di malam malam Jumat. Akan tetapi perlu diketahui bahwasanya di Saudi hari libur adalah hari Kamis dan hari Jumat. Hari libur adalah hari Kamis dan hari Jumat. Berbeda dengan di kita, kita hari Sabtu dan hari Ahad. Sehingga mereka malam malam kemis dan malam Jumat adalah malam yang paling ramai dan biasanya malam-malam tersebutlah adanya acara-acara, adanya munasabah-munasabah karena dipaskan dengan hari dengan hari libur, bukan karena ada keyakinan tertentu dengan malam-malam tersebut. Contohnya kita di Madinah, ibu-ibu di Indonesia, di Madinah istri kami dan istri-istri yang lainnya, istri-istri sahabat-sahabat kami di sini, setiap malam Jumat ada acara pengajian. Ya, kenapa? Karena malam itu malam liburan. Sehingga para TKW, para tki e juga hadir mengikuti acara pengajian yang diajak diadakan setiap malam uh, malam Jumat ya. Jadi kalau di sini malam Jumat itu seperti malam Minggu ya. Malam Minggu di Indonesia. Kalau di Indonesia malam Jumat itu malam yang angker apalagi Jumat Kliwon. Di sini malam Jumat malam malam liburan tidak ada acara tidak jadi malah tidak ada yang angker malah bisa jadi sampai subuh orang begadang ya terutama anak-anak yang pemuda-pemuda yang tidak ada kegiatan yang apa nganggur mereka terkadang Begadang sampai subuh tidak namanya malam Jumat kliwon dan yang lainnya. Jadi tidak ada acara ritual khusus malam Jumat di yang selama saya ketahui kecuali mungkin dari adat sebagian suku yang saya katakan tadi bahwasanya di Mekah dan Madinah banyak suku-suku yang uh, tinggal di sini dan menetap dan seperti India, Pakistan juga banyak yang as, uh, mereka penduduk Saudi untuk berwarga negara Saudi akan tapi asal mereka dan yang mereka dari India, Pakistan, Bangladesh dan dari uh, Suriah, Mesir dan macam-macamnya. Allah taala alam bisawab. Ya, kita beralih di pertanyaan pesan singkat yang sudah cukup banyak. Yang pertama kita angkat dari beberapa pertanyaan yang senada, yaitu mengenai uh, Abdul Muthalib atau orang-orang terdahulu sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW itu sering mengucapkan kata-kata demi Allah atau uh, sering bertakbir. Apakah ini menandakan bahwa mereka itu uh, mempercayai adanya Allah dan apakah dikatakan sebagai Muslim? Uh, tidak diragukan bahwasanya orang-orang musyrikin mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Ini ayat ini tentang orang-orang kafir Quraisy. "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Kata Allah, tidaklah mereka orang-orang kafir Quraisy, mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat kesyirikan. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu tatkala menafsirkan ayat ini kata mereka tadi ya, bahwasanya orang-orang musyrikin Arab mereka beriman dengan rububiyah Allah. Mereka beriman bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang beri rizki, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menjaga Ka'bah, ya. Namun mereka berbuat kesyirikan dalam tauhid uluhiyah, yaitu mereka beribadah kepada selain Allah juga. Selain mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah. Mereka juga bertakarub kepada Lata, kepada Hubal, kepada Isab, kepada Nailah, kepada berhala-berhala yang ada. Mereka bernazar juga kepada berhala-berhala yang ada. Itulah disitulah letak kesyirikan mereka. Jadi jangan disangka bahwasanya orang-orang musyrikin Arab itu mereka tidak tahu Allah, mereka tahu dan jangan disangka mereka itu sangat bodoh sehingga mereka tatkala menyembah patung mereka meyakini patung itulah yang telah menciptakan alam semesta. Tidak sama sekali. Patung yang mereka sembah itu hanyalah sebagai perantara, ibarat dari orang soleh atau perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala Sebagian dalam Al-Quran Allah berfirman mengkisahkan perkataan mereka, mana abuduhum illa ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Dalam ayat yang lain mereka berkata, haulai syufa'auna indallah. Kata mereka dalam Al-Quran Allah hikayatkan. Mereka berkata, sungguh sembahan-sembahan kami ini adalah pemberi syafaat-syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sangatlah wajar jika mereka kemudian bertakbir, ya, bertakbir mengatakan wallahi bahkan ayah Nabi namanya Abdullah. Abdullah artinya hamba Allah. Ya, Abdul Muthalib menamakan anaknya dengan nama hamba Allah. Tadi tatkala uh, di, lagi digoyangkan kidah, digoyangkan kidah untuk uh, ini adalah azlam dan kesyirikan mengundi nasib dengan dengan cara seperti itu. Abdul Muthalib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun doanya apa? Di sisi Hubal, di sisi berhala dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan orang-orang kafir Quraisy mereka tahu adanya Allah karena mereka uh, masih menganut sisa ajaran Nabi Ibrahim atau sisa ajaran Nabi Ismail alaihissalam, namun sudah terkontaminasi dengan bid'ah dan terkontaminasi dengan uh, kesyirikan. Jadi kesyirikan mereka bukan pada tauhid rububiyah, tapi kesyirikan mereka kepada tauhid uluhiyah. Artinya itulah namanya syirik. Hakikat syirik sebagai perkataan As-Sanani rahimahullah. Syirik itu dalam bahasa Arab artinya apa? Syirik itu mengambil syarikat. Artinya seorang tidak dikatakan musyrik secara bahasa ya. Seorang tidak dikatakan musyrik kecuali orang tersebut menyembah Allah yang menyembah selain Allah itu namanya musyrik. Orang yang tidak menyembah Allah tidak dikatakan musyrik. Kenapa? Karena tidak menjadikan syarikat bagi Allah. Tapi orang yang menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah itulah orang musyrik. Yang selain menyembah Allah dia mengambil syarikat lain yang digandengkan bersama Allah untuk disembah. Itulah kondisi orang-orang musyrikin Arab. Mereka beribadah kepada Allah dan juga mereka beribadah kepada selain Allah sebagai kepada Hubal, kepada Isaf, kepada Nailah, kepada Lata, kepada Uzza dan yang lain-lainnya. Allah taala alam Ya, baik. Satu pertanyaan kembali dari pesan singkat dari Abdullah di Cilengsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiqh. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz. Eh, tadi dikatakan bahwa orang-orang Arab terdahulu itu berbangga-bangga dengan nasab uh, dan mungkin sampai sekarang mereka berbangga dengan nasab. Sedangkan di dalam dalil bahwa nasab itu tidak akan menolong seseorang dari kedudukannya di akhirat nanti. Bagaimana dan apakah hik, apakah hikmahnya Nabi SAW dikatakan dari nasab yang paling tertinggi dan terhormat? Kemarin Allah eh, eh, apa namanya jelas dalam hadis Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwasanya mandatu amaluhu eh, lam yusri nasabu barang siapa yang amalnya pelan maka nasabnya tidak akan menolong dia. Jadi eh, bahkan Rasulullah SAW mengatakan di antara perkara jahiliyah al-fakhru bil ahsab. Di antara perkara jahiliyah adalah berbangga-bangga dengan dengan nasab, ya. Kita tahu tadi setelah Anda jelaskan bahwasanya di antara hikmah di mana Allah memilih para nabi, bukannya Nabi Muhammad tapi nabi-nabi yang lain juga. Allah pilihkan mereka dari uh, nasab yang tertinggi. Rasulullah SAW tatkala menyebutkan membanggakan nasabnya bukan dalam rangka untuk uh, apa namanya Eh, berbangga-bangga dengan nasab akan tapi menunjukkan bahwasanya dia dari nasab yang tertinggi dan dia tidak bisa dicela oleh orang-orang orang-orang kafir Quraisy. Karena orang kalau seorang nabi berasal dari nasab yang rendah, dari golongan yang rendah, maka sulit dawanya untuk diterima, bahkan dia akan dihinakan oleh oleh kaumnya ya. Karena dari nasab yang rendahan, tatkala Allah memilih nabi dari nasab yang tertinggi, kemudian nabi tunjukkan saya ini terpilih dari nasab yang tertinggi, dari nasab tertinggi dari keluarga yang suci, yang menunjukkan orang kafir Quraisy tidak bisa mencela Nabi dari dari sisi tersebut ya. Jadi nasab itu memiliki kemuliaan. Nasab itu memiliki seorang yang merupakan keturunan dari nasab yang tinggi, maka dia memiliki kemuliaan apalagi jika disertai dengan disertai dengan agama yang baik ya, disertai dengan agama uh, yang baik dan uh, akan tetap menjadi masalah kalau nasab tadi dijadikan sarana untuk berbangga-bangga kemudian untuk menghinakan nasab yang lain ini tidak diperbolehkan ya tidak diperbolehkan dan ini syariat melarang dan ini terjadi di antara eh, orang-orang uh, Arab demikian terjadi di antara kita seorang saya dari suku ini bangga seakan-akan suku yang lain adalah suku yang rendah ini tidak diperbolehkan karena Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum semuanya yang paling uh, mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa bukan yang paling memiliki nasab jadi hikmahnya kenapa Nabi dipilih dari nasab yang tinggi agar tidak dicela oleh kaum yang lainnya dari orang-orang kafir tidak mencela tidak bisa mencela Nabi dari Eh, sisi uh, nasabnya. Allah taala alam bisawab. Ya, tapi satu pertanyaan terakhir sebelum uh, kita akhiri dari pertemuan kita siang kali ini, yaitu pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah uh, benar dan mana yang sahih? Ya, karena di Indonesia ini Nabi Muhammad SAW itu diyakini lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal dan dijadikan sebagai hari libur nasional. Kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khilaf diantara para ulama ya. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada bulan Rabiul Awal? Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada bulan Safar? Ataukah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bulan lahir di bulan Ramadhan? Meskipun para salafus saleh, para ulama telah sepakat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir hari Senin, sebagaimana dalam suatu hadis Rasulullah berpuasa kata yauman Walitu fihi, aku lahir pada hari tersebut hari Senin. Kemudian para ulama juga sepakat meskipun ada khilaf namun khilaf yang lemah bahwasanya Nabi SAW dilahirkan pada Amul Fil pada tahun gajah. Tahun terjadi peristiwa Allah menghancurkan tentara bergajah. Itu yang disepakati oleh para ulama. Hari Senin dan tahun tersebut. Akan tapi mereka khilaf tentang kapan bulannya dan kapan tanggalnya. Sebagian ulama mengatakan Nabi SAW lahir pada bulan Sofar. Sebagian ulama mengatakan Rasulullah SAW lahir pada bulan Ramadhan karena Eh, kelahiran Nabi sama dengan bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Sebagian ulama mengatakan Nabi SAW lahir pada bulan Rabiul Awal. Yang meskipun yang soheh adalah Nabi SAW lahir pada bulan Rabiul Awal. Kemudian tanggalnya pun dikhilafkan oleh para ulama. Apakah tanggal 2 Rabiul Awal ataukah tanggal 8 Rabiul Awal ataukah tanggal 9 Rabiul Awal ataukah tanggal 12 Rabiul Awal atau tanggal 10 Rabiul Awal. Khilaf di antara para ulama, ya. Uh, sampai saat ini saya belum bisa merojikan tentang tanggal-tanggal tersebut. Namun kalau ahli falak, ya ahli perbintangan atau ahli tanggalan mereka menilai bahwasanya yang ada pada hari Senin pada bulan Rabiul Awal tatkala terjadi peristiwa bergajah yaitu tanggal 9 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan demikian ya. Bertepatan dengan 22 April tanggal 22 April tahun 571 Masehi. Ada yang mengatakan enggak, tanggal 8 Rabiul Awal ya bertepatan dengan 21 April eh, uh, 571 Masehi dan tanggal 8 April Awal inilah yang dikuatkan oleh uh, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya uh, Sahih As-Sirah An-Nabawiyah. Karena tanggal 8 inilah yang diriwayatkan oleh uh, uh, oleh Imam Malik rahimahullah dengan sanad yang sahih dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im itu dari seorang tabi'in ya dia mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tanggal 8 Rabiul Awal. Jadi pendapat tanggal 12 Rabiul Awal itu tidak ada dalilnya dari si Ima kalau nggak tanggal 8, tanggal 9 Rabiul Awal dari sisi eh, penanggalan atau dari sisi riwayat yang soheh. Kenapa tanggal 12 Rabiul Awal terkenal? Uh, karena tanggal 12 Rabiul Awal inilah yang disebutkan dalam Sirah Ibnu Hisham dan juga riwayat Ibnu Ishaq akan tapi penentuannya tidak disebut oleh Ibnu Ishaq dengan sanad yang sahih sebagaimana Ibnu Hisham hanya mengikuti Ibnu Ishaq sehingga itu yang terkenal di di kalangan masyarakat karena termaktub dalam sirah Ibnu Ishaq dan juga sirah Ibnu Hisham dari sini Ikhwan fillah ya Allah kita mengambil kesimpulan bahwasanya para ulama mereka tidak perhatian terhadap tanggal lahir Nabi SAW. Artinya mereka perhatian mereka sedikit. Sehingga timbul khilaf di antara mereka sampai ada lima pendapat. Atau lebih daripada itu tentang kelahiran kapan lahirnya Nabi SAW. Kenapa mereka tidak uh, memiliki perhatian? Karena tidak ada ibadah khusus yang dibangun di atas tanggal lahir Nabi saw. Sehingga mereka tidak perhatian. Kalau seandainya ada ibadah khusus yang dibangun di atas kelahiran Nabi saw. tentunya mereka akan perhatian benar, ya. Kapan lahirnya Nabi saw. Sebagaimana kaum muslimin dari zaman dulu, zaman Nabi sampai sekarang selalu perhatian terhadap kapan munculnya hilal. Karena mereka setelah munculnya hilal akan mengadakan puasa misalnya atau akan mengadakan sholat id misalnya. Mereka perhatiin dari dulu sampai sekarang. Ya. Kenapa? Karena ada ibadah dibangun di balik itu. Adapun tanggal e, lahir Nabi tidak ada ibadah dibangun di balik itu sehingga mereka tidak perhatian sehingga mereka pun khilaf di antara mereka. Sementara para ulama hampir sepakat atau ada khilaf sedikit tapi namun yang, yang hampir sepakat jumhur ulama mengatakan bahwasanya Nabi saw meninggal tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, Kenapa mereka tahu Nabi SAW meninggal tanggal 12 Syawal? Karena Nabi sudah menjadi Nabi, menjadi sosok yang terkenal. Ya, kalau meninggal mereka tahu kapan meninggalnya. Adapun lahirnya mereka tidak tidak begitu perhatian karena Nabi belum terkenal tatkala itu, bukan seorang Nabi seperti anak biasa yang lain. Sehingga tanggal lahirnya tidak diketahui. Adapun tanggal meninggalnya Nabi SAW diketahui oleh uh, para ulama dan hampir disepakati oleh para ulama Nabi SAW meninggal tanggal 12 Rabiul Awal. Oleh karenanya ikhwan fillah wa akhwati para pendengar radio Raja milik Allah Subhanahu wa taala, seorang yang mengadakan perayaan pada tanggal 12 Rabiul Awal, maka kita tanyakan apakah dia sedang merayakan hari lahirnya Nabi yang masih dikhilafkan oleh para ulama atau dia sedang merayakan hari kematian Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Penjelasan tentang hal ini tentunya masih panjang lebar dan tidak cukup waktu untuk uh, sesi tanya jawab ini. Insya Allah sudah dijelaskan usaha-usaha yang lain dan mungkin kalau kita ada kesempatan kita akan menjelaskan pada kesempatan yang lain. Demikian saja para pendengar dari Roja dimanapun anda berada. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang benar datangnya Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari pribadi saya sendiri. Semoga Allah maafkan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.